curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Dah, genyong anak cerita maning Kang. Bocah sekolah ke cerita nih ke. Bocah sekolah STM kelas loro, STM jurusan biologi. <laughs> anak porawis STM jurusan biologi, tapi anak baik ke nang negara kesatuan Republik Curanmor, anak baik STM jurusan biologi TDK yo kaya ngapa angger salah seorang siswa STM jurusan biologi kiye ya. kepengen melu ekstrakurikuler karya ilmiah remaja nah <laughs> nang ruang perpustakaan ge wawancarane Nenek masuk. Ya kong, gue rambutnya gue di disit, dipetretin disit ngana. Ah. Rambut udah sekolah potongnya kayak bling ngojan. Eh Pak Guru, nyun sewu ke mandan sopan cen jajal. Aja ngenyek batik bela. Rambut sing dik, Ki rambutnya wis gundul, ciranya wis gundul rambut sing dek. <laughs> gundul ya ya wis jengkong. Sapa kok jenenge? Cengki, Pak. Cengki kayak pit. Cengki <laughs> sapa lengkapnya? Cengki Kurniawan Sofa, Pak. Wah, kayak artis sinetron kowe ya. <laughs> Iya, Pak, Kenanya, men lahirnya kacak telung dina karo Hengki Kurniawan. Wis jengkong. Ya, Ada ini nek, kok ngapa kok ngene kowe? Arep daftar, Pak. Daftar apa? ekstra kurikuler ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ler, teler. Oh, omong buruk teres. Sekolah. Eh, Pak Mandan sopan sending murid lah gue lah. Bener ngajeni sending lah. Guru kena kan sekolah kita bayar Pak Nanyong Pak. Nyong bayar sekolah. Sekolah malah getak-getak murid deh ya, Pak. Pengen sudah kan kan Pak. Eh, omong karo guru kok ngomong karo kewan kowe jan sopan sending. Lah kowe ngomong ekstrakurikuler bae lek mubeng-mubeng kaya obat nyamuk. Wah, jangan obat nyamuk kek gerobak nyamuk cair ora mung mubang, kubang tuh telah ngerobat nyamuk bakar. Wah, <laughs> nang Amerika be. Kowe ya wong, apa kowe? Ya kowe mau bakal mendaftar ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Oh, iya. Iya, Pak. Lah apa? Ya semoga nyong ingin membuktikan lah, Pak, bahwa nyong gue sekolah ora sia-sia bisa menemukan sesuatu yang mutakhir, bisa melakukan penelitian, sing hebat pak, sing bisa terkenal. Ya wes, sing iki bae, kuwi sing tak terima nang kene. Kuwi tak waktu seminggu, kau seminggu kuwi kan ada nyemening, Kula kudu menunjukkan hasil penemuanmu. Kudu apa bae ya, sing ana kaitane karo biologi. Terus? Ya saya tok. Bayar apa ora? Oh, ala yang bayar ya, masa orang bayar mendadak cilik jadan lah. Mulane nyung takon, bayar apa ora pira? Wong ditakoni kaya aku malah ngegas. Guru kaya kuwe. Wis iki gitu, bae, ora sembayar enek. Bapak balik sekolah jam telu mari nyong, jujur rokok rombungkus. <laughs> oh, alam bayar rokok. <laughs> agar bayar rokok sih lah ya gampangnya pakai anak seler ya kau sing terulikur kau baline tak jujur kemarin ngomong aja khawatir eh pas sekolah nggak kok apa kuat pak kurang ajar kok ya lapor ragu bebek apa perlu kue eh? ya gelem apa ora seler pak seler lumayan <laughs> dimang menitan Ya brok brok bruk bruk bruk bruk bruk luana luma. <laughs> oh ya Rika ya. Pantesan betah Rika gue lah kan. ya temenan ke deh gue mau sing jenengane Cengki, Cengki Kurniawan <laughs> Cova, ke barang seminggu wis balik maring gurune gue mau ngelaporna hasil penemuane. Kayak apa? Teliki yo. gundul, Jokong. Gundal, gundul, gundal, gundul, gundulmu. Jenenge cengki, Pak. Cengki Kurniawan Cova. Aja didengi gundul ya jajan lah. Oh, apa guruku kaya kue, mandan sopan sending, mandan netrek, mandan bau dibuka. Ayo lo pikirane lo. Pak ah, maaf sampean mboten cukup gundul, penak ndel gundul gua. Cengki, Pak, cengki, pada kapruk apa kapruk mereka. Ya wis jokong ki, cengki. Ayo kuwe lo, mandan sopan karo murid. Dewe kowe wis nemuk napa rong? nemuk napa? Astagfirullahaladzim. Kowe jere wingi arep daftar melu ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Kowe wis tekene tugas. Kon melakukan penelitian. Siki laporan yang ditak tagih laporanmu hasil penelitianmu dibrok ana cong. Pokoknya kau bisa menunjukkan hasil penelitian sing hebat ya. Kowe arep terima nang kelas karya ilmiah remaja. Ora bakal terima bikin penelitian, melakukan penelitian, kutin, rimpin, kutin. Oke, Pak, tak tunjukkan nyong ya habis melakukan penelitian jing hebat banget, ke. Kenapa iki dibungkus kresek? Ke nyong terus menggabungkan melakukan stek dua jenis tanaman yang sangat berlainan jenis, yang sangat berlainan spesies. Maksudnya? Ya, yes, semoga sih nang bungkusan kie merupakan hasil pencampuran antara dua tumbuhan yang sangat berlainan jenis, sangat berlainan spesies, anu spesies, sangat berlainan sepokoke sejen rumpun nih kowe Siji kelapa, loro butin, kelapa <laughs> karo butin disetek dikawinkan iya hasilnya kare dibuka krewet pinan jorok kresek wis sana <laughs> Walah, getruk gak sih, Nek? Ujarku penelitian apa? Moga bukan. Dua jenis tanaman yang sangat berlainan spesies. Kelapa dan singkong. Lah, hasilnya malah getruk. bukan bebek gue sih kena buritan. Lah, balik, balik, balik, balik. Orang sekolah aku lah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah curahan perasaan dan humor.